بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وتبيانا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا أشهد أن لا إله إلا الله أن أمن باللسان على الإنسان منة وتوضيها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقته لغة وبيانا وإعرابا أما بعد Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifahalukum? Apa kabarnya pada pagi ini atau pada siang ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah episode 10 kita, <clears throat> eh, episode 11 ya maksudnya, yang ke-11 dalam belajar program belajar bahasa Arab kita. Eh, kita sampai di halaman yang ke-38 ya masih di at-tadrib ya at-tadribu tsalis tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal ya ini harus dibaca ya sering dibaca tabadali su'ala wal jawaba ya bertukar tanya jawab ma'a zamilika bersama temanmu kama fil mithali seperti pada contoh tidak bosan-bosan saya ingat, saya ingatkan atau saya menganjurkan walaupun tidak kalau tidak memungkinkan juga tidak mengapa. Kalau bisa ini belajarnya berdua minimal ya. Berdua dipraktekkan ada kawan lawan bicaranya itu akan lebih me, istilahnya mempercepat ya. Juga satu sisi dia akan memotivasi kita untuk semangat dalam belajar. Tapi kalaupun memang kita cuma sendiri di rumah, eh, mau tidak mau kita harus menjadi dua orang ya. Satu sisi kita yang bertanya, kita juga nanti yang menjawab. Dan <clears throat> yang paling penting sekali adalah banyak diulang-ulang ya. Kenapa? Karena al bahasa itu al-lughatu hiyal mumarasah Bahasa itu adalah dengan adanya pengulangan. Kalau tidak diulang-ulang atau hanya sekadar sekadar sekali baca, yang penting tahu makna misalnya begitu, itu nanti sulit untuk dipraktekkan di dalam percakapan. Ya. <clears throat> Dan memang penekanan di sini adalah kita bisa mengucapkan kata tersebut. Di samping kita juga mengetahui apa makna dari kata-kata yang kita ucapkan. Sekarang kita masuk al-mithalu. Ya, semuanya sudah dibuka ya di halaman 38. Al-mithalu man hadza man hadza hadza walidi Adnan huwa muhandis. Hadza walidi Adnan huwa muhandis gambarnya ini ada gambar seorang laki-laki, di sampingnya ada kata walidun, ada kata adnanun, ada kata muhandisun. Tiga kata ini kita buat polanya seperti pada tanya jawab ini. Jadi satu orang bertanya, "Man hadha? Siapa ini? Hadha walidi. Ya, dari mana kita dapat kata walidi tadi? Dari kata walidun di sini. Nah, Kan, kenapa dia ditambah huruf iya? Karena kita mengatakan ini ayahku. Iya itu artinya saya ya. Hada walidi Adnan. Huwa muhandisun. Huwa muhandisun. Ya bisa dipahami ya. Jadi yang ditambah itu pertama kata hada. Hada walidi Adnan huwa muhandisun. Huwa muhandisun. Sekarang ini ada empat gambar lanjutan, gambar ke satu misalnya Ammon Umar Mudar Risun Saya contohkan sekali lagi. Misalnya man hadza hadza ammi Umar. Hadza ammi Umar. Huwa mudarrisun. Huwa Risun Jaddun Salimun tabibun. Jaddun itu posisinya kakek, salimun itu nama, tabibun adalah profesinya. Saya contohkan juga lagi ya. Ha man hada? Siapa ini? Hada jaddi Salim. Hada jaddi Salim. Huwa tabibun. Ya. Dua contoh ada tiga contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang selanjutnya coba kalian praktekkan ya praktekkan seperti pada contoh baik stop videonya praktekkan ini mulai dari gambar satu sampai gambar terakhir baik jika sudah sekarang kita lanjut ke at-tadribur rabi' at-tadribu ar-rabi' latihan yang keempat hawil kama fil mithali hawil nah, ini kata baru ya hawil hawala yuhawilu hawil perintah. Ubahlah. Hawil, ubahlah. Kama fil mithali, seperti pada contoh. Kama itu artinya seperti. Fil mithal, contoh. Al mithalu, ini ada gambar di samping contoh ini. Gambar seorang bapak-bapak. Katanya walidun adenan. Ya. Kalimatnya itu walidun sama adenan. Kita ubah. Hadha walidi Adnan. Talib Sani. Hada waliduhu Adnan. Apa beda dua kata itu? Hada walidi Adnan. Hada walidi Adnan. Ini bapakku si Adnan. Eh, ini bapakku Adnan. Hada waliduhu Adnan. Ini bapaknya Adnan. Ya. Jadi walidi kita ubah menjadi waliduhu. Kalau walidi, kata walidi itu ayah saya atau bapak saya. Waliduhu, waliduhu itu ayahnya. Mana katanya? Itu domirhu yang ada di akhir kata waliduhu. Itu artinya nya. Kalau ia ya itu saya, ya, nya itu dia. Hada walidi Adnan, hada waliduhu Adnan. Baik. Gambar yang kedua. Walidatun Khadijatun. Jadi namanya Khadijah, dia ibu. Contohnya, Hada walidati. Bukan walidi ya, kalau walidi ayah, tapi kalau perempuan ada tambah tak ditambah lagi ya di akhirnya. Hada hadihi bukan Hada. Hadihi walidati Khadijah. Hadihi walidatuhu Khadijah. Ya kan kita buat ubah dua tadi ya. Yang pertama, Hadihi walidati Khadijah. Kemudian Hadihi walidatuhu Khadijah. Ukhtun Salma. Hadihi ukhti Salma. Hadhihi ukhtuhu Salma. Ya. Ammun Uthman. Hadha hadha ammi Uthman. Hadha ammuhu Uthman. Baik, ada tiga gambar selanjutnya. Ibnun Ali, Ammatun Aisyah, Sadiqun Ahmad. Ini coba kalian praktekkan sendiri, praktekkan masing-masing latihan ini ya. Baik, <clears throat> sekarang kita pindah ke mulakhasut tarakib, ringkasan daripada tarkibnya ini tadi daripada pola-pola yang sudah kita pelajari dalam wahdah ini, dalam bagian kedua ini tadi. Mulakhasut tarakib, ringkasan pola-pola kat, eh, pola-pola kalimat. Awalan, ainal mi'taf? Nah, ini kalau kita ingin bertanya ya. Ainal mi'taf? Ainan nazarah? Aina sa'idun? Aina sa'idatun? Ini istifham. Aina itu istifham, tanda tanya. Apa namanya? Alat untuk bertanya. Coba kalian ikuti. Ainal mi'taf? Ainan nazarah Aina Sa'id Aina Sa'idah Nah ini bisa kalian tambah lagi kata-kata yang lain Misalnya kata baru kalian dapat Masukkan di sini Untuk dipraktekkan Isnan Dua Man hadha Man hadhihi Man anta Man anti Man huwa Man hiya Ya, di man ini umum juga. Man hada, man hadhihi, man anta man anti, man huwa, man hiya, ya, dan seterusnya. Salasa. Huwa yatawadda'u, huwa yusalli, huwa yakra, hiya tatawadda'u, hiya tusalli, hiya takrau. Ikuti. Huwa yatawadda'u, huwa yusalli huwa yaqra hiya tatawadda hiya tusalli hiya taqra baik sekarang nomor 4 Sa'idun fil masjidi Sa'idun fil musalla Sa'idun fil ghurfati Sa'idun fil hammami Sa'idatun fil masjidi Sa'idatun fil musalla Sa'idatun fil ghurfati Sa'idatun fil hammami Ada beberapa catatan yang kalian harus perhatikan di sini. Ya, kalau kita perhatikan setiap kata-kata ini yang terletak setelah kata fi itu dia ah, huruf akhirnya menjadi kasroh ya menjadi kasroh fil masjidi fil musalla fil wurfati fil hammami kecuali musalla musalla itu ada pengecualian ya itu ada beberapa kata tapi umumnya kata-kata yang terletak setelah fi setelah fi langsung kata tersebut maka kata itu biasanya berbaris kasroh Ya. Coba ikuti. Sa'idun fil masjidi. Sa'idun fil musalla. Sa'idun fil ghurfati. Sa'idun fil hammami. Sa'idatun fil masjidi. Sa'idatun fil musalla. Sa'idatun fil ghurfati. Sa'idatun fil hammami. Baik. Ini yang keempat ya. Polanya seperti ini yang kita sudah pelajari. Sekarang pindah ke lima. Hadha huwal mi'tafu. Hadha huwal masjidu هذا hiya المصلى nazzaratu هي hiya al-muhandisatu المهندسة hiya هي tabibatu Nah, di sini kita diperkenalkan antara kata muzakkar dengan kata muannas ya. Di mana kata muzakkar itu akan berpengaruh ke kata tunjuknya hada dan juga berpengaruh kepada domirnya. Domir itu kata gantinya. Hada wa ini dia al-mi'tafu. Nah, ini rujukannya adalah kata yang mau kita tunjuk. Kalau kata yang mau kita tunjuk tadi al-mi'taf, al-masjid, al-musalla adalah kata muzakkar, maka kata tunjuknya juga harus muzakkar yaitu hadza dan kata gantinya juga harus muzakkar huwa. Kalau kata tersebut adalah kata yang muannas, nazarah, muhandisah, tabibah, ya, maka juga kata tunjuknya adalah kata muannas, dan kata gantinya juga kata ganti yang muannas ya coba kalian ikuti hadza huwal mi'taf hadza huwal masjid hadza huwal musalla hadhihi hiya an-nazzarah Hadhihi hiyal muhandisah. Hadhihi hiyat tabibah. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau katanya itu kata muzakkar, maka kata tunjuk dan kata gantinya juga harus muzakkar. Tak boleh terbalik. Misalnya kita buat misalnya hadhihi huwal mu'mi'taf. Ini keliru. Atau kita buat hadha hiya an-nazarah. Itu juga keliru. Ya, jadi kalau kata yang mau kita sebutkan tadi adalah kata muzakkar, pakai pakai dia perangkat-perangkat muzakarnya. Kata tunjuknya kata muzakar, kata gantinya juga kata muzakar. Sebaliknya kalau kata tersebut kata muannas, maka perangkatnya juga harus dipakai dengan perangkat-perangkat yang muannas. Baik, kita lanjutkan. E, yang keenam, hadza walidi Ammar. Hadza waliduhu Ammar. هذا جدي عمار هذا جده عمار هذا عمي عمار هذا عمه عمار هذه والدتي آمنة هذه والدة والدته آمنة هذه جدتي آمنة هذه جدته Aminah. Hadhihi jad, hadhihi ammati Aminah, hadhihi ammatuhu Aminah. Nah, ini begitu juga. Selain kita dikenalkan antara perbedaan laki-laki dan perempuan dari kata-kata ini, juga domir kepemilikannya. Hada walidi diakhiri dengan ya, artinya saya. Hada waliduhu diakhiri dengan ha, artinya dia ya Hada walidi Ammar. Ini ayahku Ammar. Hada waliduhu Ammar. Ini ayahnya Ammar. Ya, hadhihi walidati Aminah. Hadhihi walidatuhu Aminah. Baik, sekarang kalian ikuti. Hada walidi Ammar. هذا والده عمار هذا جدي عمار <clears throat> هذا جده عمار هذا عمي عمار هذا عمه عمار هذه والدتي آمنة Hadihi walidati walidatuhu Aminah. Hadihi jaddati Aminah. Hadihi jaddatuhu Aminah. Hadihi ammati Aminah. Hadihi ammatuhu Aminah. Ya. Selesai kita di sini. Pindah yang ketujuh huwa tabibun huwa mudarrisun huwa muhandisun huwa talibun yang kedelapan hiya tabibatun hiya mudarrisatun hiya muhandisatun hiya talibatun yang ketujuh dan kedelapan ini pembedaan antara laki-laki dan yang perempuan kalau yang tujuh itu laki-laki ikuti huwa tabibun huwa mudarrisun huwa muhandisun huwa talibun yang terakhir hiya tabibatun hiya mudarrisatun hiya muhandisatun hiya talibatun. Untuk kata-katanya, ini pernah kita jelaskan, tabibun artinya dokter, mudarrisun guru, muhandisun insinyur, talibun pelajar. Ya. Kalau dia laki-laki tabibun, kalau perempuan tabibatun. Laki-laki mudarrisun, perempuannya mudarrisatun. Laki-laki muhandisun, perempuannya muhandisatun. Laki-laki talibun, perempuannya talibatun. Baik, pemirsa yang rahmati Allah, sahabat Akademi Nur, saya kira sampai di sini dulu pelajaran kita dalam video ini.